Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saya Ahmad Rifai dari Majelis Al-Hidayah ingin menanyakan di luar sana terdapat banyak aliran yang mengaku ahli sunnah wal jamaah Tetapi mereka mengaku bahwa mereka tidak mengikuti Abu Hasan al Asyari dan juga Imam Maturidi Jadi mereka mengaku saya ini ahli sunnah Tapi saya tidak mengikuti Abu Hasan al Asyari juga Imam Maturidi Pertanyaan kami bagaimana cara kita menjawab terhadap persoalan seperti itu Kemudian persoalan yang lebih lanjut Bagaimana jika kita bermakmum kepada imam yang imam ini jelas-jelas tidak bermadhab bu ya. Jadi oh, imam ini mengaku saya ini tidak bermadhab. Lalu bagaimana jika kita bermakmum kepada dia? Padahal di dalam kitab Fathul Mu'in, surutul kedua salah satunya adalah anda yakda kita butlana sholati yaitu sebagai makmum kita tidak meyakini akan kebatalan sholatnya bagaimana jika imam benar-benar mengaku bahwa dirinya tidak bermadhab. Jadi pertanyaan kami yang pertama bagaimana cara menjawab mengenai Abu Hasan Ali Al Asyari, yang kedua bagaimana jika kita bermakmum kepada imam yang tidak bermadhab sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bertanya, lalu Anda ikut siapa? Mau ikut siapa? Dia namanya ikut Rasulullah. Memang Abu Hasan tidak ikut Rasulullah? Kita semuanya ikut Rasulullah tapi lewat siapa ini? Siapa yang bisa menjelaskan tentang akidah yang benar ini? Kita tidak bisa langsung pada Quran. Baca Quran saja khatamnya itu kalau Ramadan sekali barangkali. Kita tanyakan, lo anda ikut siapa? Ikut Rasulullah. Lo memang Abu Hasan tidak ikut Rasulullah. Ini, ini kadang-kadang kesombongan sebagian orang nggak mau ikut ulama. Nah, ikut ulama langsung kepada Nabi SAW. Imam Syafi'i ikut Nabi. Ada orang muncul akhir zaman mengaku dirinya salah, lompat. Ya gak nyampe, nyambung dong. Nah ini, lihat imam semuanya dari imam hadis. Sebut ulama-ulama sudah dari masa ke masa. Dari ulama yang ulama uh, eh, yang ulama ini semuanya dari masa ke masa mereka adalah kalau tidak Asy'ari adalah Maturidi. Tidak ada yang tidak Maturidi dan Asy'ari. Makanya kalau mengingkari Maturidiyah Syariah aneh. Mengingkari tangga yang harus dia lewati, langsung lompat ke Rasulullah hebat benar. Jadi kasihan dia, karena kasihan ya kasihan dia. Kasihan gitu ya sayangin dia, ya, ngobrolin lembutnya. Ikut siapa? Sekarang pertanyaannya, memang ada apa dengan Hasan? Mana yang salah? Mereka membuat mencari-cari kesalahan bulan Hasan, masalah takwil dan sebagainya. Takwil adalah kerjaan sahabat Nabi juga mentakwil dan sebagainya. Apalagi yang anggap salah. Ya ada semuanya mereka bersandarkan dengan hadis-hadis Nabi dan Al-Quran sesuai dengan pemahaman akidah yang benar mereka punya manfaat dalam memahami akidah baik itu saja kemudian masalah satu lagi itu pertanyaannya ada jawabannya sama dengan yang kita yang dikatakan oleh uh, Syekh Malibari itu adalah itu adalah pendapat yang akhar jadi kalau kita itu dalam melakukan sholat berjamaah tidak boleh meyakini batalnya sholatnya sang imam. Itu adalah ibrah bitiqadil makmum. Kalau makmum meyakini batalnya seorang imam, maka kita tidak boleh mengikuti pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua al-ibrah bitiqadil imam. Kalau imam menurut dia adalah sah, kita boleh mengikuti di belakangnya yang sudah kita jelaskan tadi. Ini adalah khilaf. Jadi itu adalah oh, pendapat iya. yang dikukuhkan dalam mata Imam Syafi'i yang disebut oleh Syekh Malibari tadi. Okay. Wallahu'alam a'lam Okay. Ada pertanyaan itu ditunda lagi yang satu lagi angkat ya. baik siapakah ahli bid'ah itu karena kita sering dituduh sebagai ahli bid'ah ahli bid'ah yang keluar dari manhaj lima tadi identitas lima itu ahli bid'ah sudah terlalu banyak nanti disebut kita tidak nyebut ABC-nya akan tapi kalau sudah orang mengatakan yang penting Islam itu bisa ahli bid'ah Islam harus jelas ahli sunnah keluar dari ahli sunnah wal jamaah ahli bid'ah anti tasawuf mesti dia membawa ke tanpa kita pungkir dalam tasawuf ada memang yang kita pangkas benar tasawuf. Dia nggak mau berbangga ahli bid'ah. Kenapa? Ulama dari Mekah ngajari sambung ke Nabi itu ada metodologinya, ada caranya. Dia punya cara apa lagi? Bagaimana dia ahli bid'ah? Sehingga mereka membid'ahkan orang ahli sunnah. Lebih baik membid'ahkan ahli sunnah adalah ahli bid'ah. Kalau kita rinci nanti permasalahannya, bukan masalah tawasul, bukan tawasul, ini masalah ilmiah yang sederhana untuk dijelaskan. Jadi ahli bid'ah adalah yang keluar dari identitas lima tadi sudah. Langsung bid'ah sudah selesai. Tingkat kebid'ahnya macam-macam ada sampai derajat syirik. Keluar dari iman. Sudah ini rambu-rambu sudah, ini poin. Kalau kita rinci satu persatu nggak ketemu judulnya. Misalnya nggak mau dengan ahli sunnah asyariah coba. Yang anti asyariah. lihat. Bid'ahnya luar biasa. Musa punya keyakinan tentang Tuhan di atas langit misalnya. Kesesatan akidah. Karena dia mengingkari Abu Hasan Asyari dengan manhaj manhaj asyariyah di saat menemukan ayat sifat dengan dua metodologi dua dua cara yaitu dengan taufik kita serahkan kepada Allah jangan macam-macam jangan banyak tanya yang kedua adalah takwil dan takwil itu adalah juga pernah dilakukan oleh para salafun dan soleh keluar dari manhaj ini bid'ah ya kan apa lagi yang nggak mau dunia tasawuf lihat mencaci maki ulama-ulama ahli tasawuf tasawuf adalah hak membersihkan hati makanya bid'ah dia muncul kebid'ahan anti tasawuf nanti yang tidak bermadhab dia tidak bermadhab dia membid'ahkan urusan-urusan. Sementara perbedaan para ulama misalnya yang nggak kunut Imam Abu Hanifah, yang nggak kunut Imam Abu Hanifah, tapi tidak pernah mencaci Imam Syafi'i yang berkunut lalu ahli bid'ah. Tapi akhir zaman ada orang nggak mau kunut mengatakan kunut bid'ah, ya kan aneh. Makanya keluar dari manhaj ini dari lima identitas ini akan muncul ahli ahli bid'ah. Panjang rinciannya nanti itu hanya kami beri rambu-rambu saja. Rinciannya ini di lapangan. Adalah khilaf di antara madhab Malik, madhab Syafi'i ringan diselesaikan. Tapi munculnya orang yang tidak mau dengan identitas lima ini muncul bid'ah. Bid'ah yang beran yang pertama, mengingkari Islam nanti. Atau mengatakan semua agama sama. Ini bid'ah liberal saat ini. Wah, ngeri ini. <laughs> ini bukan sekedar bid'ah-bid'ah yang yang ini tapi bid'ah syirkiyah. Sampai mengatakan Quran dulu, ah, merendahkan Al-Quran, merendahkan sabda Nabi sallallahu ini ada tingkatan-tingkatan eh, kebitahan ini. Jadi itu saja ringkasnya, tidak kita rinci satu satu Kenapa terlalu banyak ahli bid'ah yang ada di kiri kanan kita? Makanya kita kasih rambu-rambu. Sebab kalau disebut contoh satu, yang lain gak disebut, jangan-jangan dianggap benar. Pokoknya yang rambu-rambu saja. Baik. Ya, hadirin tadi ada yang pertanyaan terakhir ya. Terakhir kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Sofi bin Fakih dari Klaten. Insyaallah. Saya, ingin bertanya. Ini berhubungan dengan Rasulullah. Wasallam. Ada orang yang berkata kepada ibu saya tentang tafsir surat Abasa, Abasa wa Tawalla tentang mengkamasang Rasulullah. Orang itu berkata bahwa itu maksudnya bukan Rasulullah, itu sahabat masa Rasul bermuka masa lalu Rasul terus tidak masuk begini begini begini, Tapi lalu yang saya tanyakan apakah tafsir surat abasa ini lalu apa definisi maksum itu sendiri terima sederhana definisi maksum adalah Nabi terjaga dari dosa tidak pernah melakukan dosa dan tidak akan melakukan dosa tapi Nabi pernah ditegur oleh Allah bukan karena sebuah kesalahan akan tapi diberi petunjuk oleh Allah sesuatu yang lebih bagus lagi jadi kalau Nabi misalnya ditegur oleh Allah bukan berarti karena sebuah kesalahan. Karena yang dilakukan Nabi tidak bisa disifati salah. Sudah benar tapi diberi oleh Allah yang lebih lebih bagus lagi. Sama abasa, Nabi bukan masam. Karena apa? Justru semangatnya Nabi untuk berdakwah macam tafsir. Itu sudah tafsir tafsir ahli tafsir. Memang ini ada hilaf di antara ahli tafsir. Ada yang mengatakan, sebagian mengatakan bahasanya itu yang yang muka masam bukan Rasulullah. Tapi jumhur ahli tafsir yang mengatakan yang masam muka masamnya Rasulullah. Muka masam itu bukan berarti langsung dianggap sebagai dosa. Masamnya sebabnya apa? Kita melihat anak kita yang misalnya tidak segera tobat dan sebagainya. Kita melengos muka masam atau karena kita marah karena ada orang melanggar Allah dari orang-orang dekat dengan kita atau orang kita harap waktu itu adalah orang-orang yang dari pembesar-pembesar Quraisy waktu itu diberi nasihat kepada Anu sampai kemudian waktu itu ada apa ada disebut Abdullah bin Umi umm Maktum itu datang ke Rasulullah muka masam dengan dia. Oh bukan, bukan karena membenci dia. Ternyata Abdullah bin Maktum adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bagaimana di masa Rasulullah SAW? Hanya sekarang ini ada muncul untuk meragukan tafsir-tafsir, akhirnya untuk menjauhkan kita daripada ulama-ulama salaf. Mufasir mengatakan, yang muka, yang mengatakan muka masam bukan Rasulullah, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Tapi jangan di saat mengatakan yang mengatakan masam Rasulullah lalu ahli tafsir ini salah. Masamnya Rasulullah sebabnya apa? Kan begitu. Itu karena semangatnya Rasulullah ingin membawa Islam orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Di antara mereka adalah kerabat Nabi. Kerabat Nabi, Nabi cinta agar kerabatnya juga masuk Islam. Saya Sehingga untuk Abdullah bin Affan dia sudah iman, dia di lingkungan ahli surga. Sehingga Nabi waktu itu tidak tidak sempat peduli bukan karena mengabaikan dia si buta, bukan. Ini ditafsiri para ulama. Cuman biasanya ada upaya orang-orang untuk merubah-rubah untuk ini, untuk membuat membuat permasalahan agar agar ribut di dalam diri kita. Sudahlah bagi sebagian ulama kita mengatakan yang masam adalah bukan bukan Rasulullah rasul dan Baik sebaik-baik penafsiran. Akan tapi yang mengatakan masamnya Rasulullah dijelaskan masamnya karena karena apa? Bukan karena Nabi terus membeda-bedakan karena kamu fakir loh. Dia sudah ahli surga dan bersama Nabi ahli iman. Tapi ini loh besar Quraisy waktu Nabi serius begitu ingin mendakwai mereka. Kemudian saat membuka masam itu masamnya bukan ditegur oleh Allah itu bukan karena sebuah kesalahan. Bukan karena kesalahan, tidak ada kesalahan bagi Nabi SAW Alaihi Wasallam. Kita perlu kesulitan juga para ulama-ulama. Sekarang ada upaya untuk menjauhkan kita dari dari agama kita, mulai dari kita dibencikan kepada pertama adalah bencikan kepada syariat Islam. Islam liberal ngaco jauh, sehingga syariat Islam dianggap rendah. Kemudian benci kepada sahabat Nabi, benci ahli bed, Nah kan putus dengan Rasulullah. Akhir-akhir benci ke Arab Nah, ini kan ini adalah upaya untuk menjauhkan dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Arab ada hubungannya dengan Nabi, bukan sekedar Arab itu suku, bukan. Memang di Arab ada Fir, ada apa, ada Abu dan sebagainya. Cuma kalau sudah Arabnya Nabi, ya Nabi. Jangan sampai kita benci Arab, Nabi Arabi. Hati-hati, ini ada upaya-upaya pengen Islam Jawa dan sebagainya. Nah, Islam Jawa dari Arab. <laughs> Gitu, dan dan semuanya Ada, dan ini upaya Tujuannya apa? Untuk memisah kita dari ajaran Nabi SAW. Bermacam-macam. Seolah-olah mengkritisi para ulama-ulama kita. Ulama kita bisa salah, akan tapi kita bilang Di dalam mengkritisi kita harus punya bekal ilmu yang serupa. Dan kita khusnudon kepada mereka. Dan hampir semua ahli tafsir mengatakan demikian itu. Nah ini, maka kita jangan sampai mudah terganggu, ter, tergoda oleh sebagian orang yang mencoba menanamkan kebencian kita atau keraguan-keraguan kita kepada pakar-pakar sejarah kita, pakar-pakar tafsir kita, dan ketahuilah itu tidak bertentangan dengan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab habasa di sini adalah Nabi tapi makna cemburunya Nabi bukan karena membedakan si fakir dan si kaya akan tapi begitu cintanya Nabi kepada umat termasuk orang yang kafir sekali Nabi rindu agar orang kafir pun juga masuk Islam sampai Nabi rela dipukuli Nabi sudah di surga dia Nabi ada surga bagaimana Nabi harus lewat jalan ke tempat yang jauh sampai di sana di bukan dihormati dilempari sandal dan sebagainya itu pun demikian Nabi tidak pernah mendoakan tentang Allah mati kau bifa inam layak namun. Dilempari. Nabi dilempari sakit, dipukuli Nabi. Tapi apakah Nabi mendoakan jelek tidak? Allah mati kau bifa inam layak namun. Ya Allah berikan petunjuk pada kaumku. Mereka melempariku karena tidak tahu lihat. Nabi begitu cinta lah. Mereka masih kafir. Didoakan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Mohon kita harus hati-hati kalau ada kritikan-kritikan yang mencoba untuk merendahkan, ini biasanya sudah ada hati yang tidak baik. Ulama kita bisa salah, akan tapi kita pun di saat mau menyalahkan ini harus hati-hati. Jangan sampai kita terprovokasi untuk sebagian orang yang menanamkan kebencian kita kepada para ulama-ulama kita. Allah alam bisawab. Ini terakhir Bu ya dari pemirsa. Eh, bagaimana cara kita memperingati eh, kematian Imam Hussein? Karena disebutkan di kitabnya Imam Ghazali juga suruh bersedih mohon pencerahannya. Baik, subhanallah. Kita mengingati meninggalnya seseorang memang Nabi bukan meninggalnya Imam Hussein yang diingat. Ini harus akan tapi bagaimana? Keteguhan orang kita memperingati kematian itu adalah tidak berkenan kan mengingati matinya seseorang. Hol itu bukan mengingati kematian, mati mati sehingga kita berduka tidak lebih lebih dari tiga hari bagi orang yang selain daripada istrinya. Kalau soal istrinya boleh namanya eh, eh, hidat sampai sampai masa kita selesai. Bukan mengingat kematian, mengingat duka, bukan. Mengingat. kalau hal itu mengingat bahwasanya yang kita ini kita sering lupa dengan perjuangannya, istiqomahnya, ininya. Makanya di saat kita mengingat apa kematiannya seseorang bukan dat kematiannya. Beliau sudah surga Imam Husain waktu dipenggal leher beliau, waktu kepala beliau yang suci jatuh ke bumi saat itu melambung beliau eh, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusan Imam Husain. Tapi kita perlu bersedih makna agar kita jangan sampai urusan dengan ahli bait Nabi SAW seperti orang muda Imam Husain. Sebab kadang orang tidak lupa membunuh Imam Husain secara halus, ada membunuh cucunya Imam Husain secara halus, ada membunuh terang-terangan mulairnya ini dilakukan oleh orang kufar. Yang mereka mengaku mencintai Imam Husain, mengundang Imam Husain 20 ribu surat sampai 80 ribu surat, dikirim ke Mekah, Imam Husain sampai mengirim Sayyidina Muslim bin Agil. Bisa dilihat, kita punya merajut cinta dengan Imam Husain dua jam setengah, cerita panjang itu ya, ada videonya. Nah, ini cukup lama itu kita punya merajut cinta dengan Imam Husain ya adalah kita hadirkan mulai dari Imam Husin keluar dari Madinah ke Mekah sampai di penggal leher beliau dalam keadaan mati syahid. Baik. Nah, yang dimaksud adalah mengingat itu adalah agar kita belajar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti yang membunuh Imam Husin. nggak masuk akal. Cucu Nabi dibunuh. Gitu. Kikit. Kalau bukan karena kefasikannya. Dan perlu diingat agar tahu bahwasanya itu bukan orang ahli sunnati wal jamati. Pemimpinnya Ibnu Ziyad adalah bukan dia tidak ada bukan dengan Ali sunnah. Dia adalah pemimpin yang fasik, yang penting jadi yang penting menang saja. Sekarang kan mohon maaf, kalau ada kejahatan di sini misalnya, itu tidak bisa langsung dinisbatkan bahwasanya ini adalah urusan presiden akidahnya. Kan begitu. Jadi misalnya kalau ada kejahatan dilakukan oleh seorang presiden di sini, apakah langsung disebatkan disebatkan pada ulama di Solo? Tentu tidak, ulama di Solo juga tidak Setuju kalau ada presiden melakukan kejahatan. Eh, Ibnu Ziyad melakukan kejahatan. Bukan berarti ulama-ulama sana setuju, tidak. Ini adalah kejahatan murni seorang aparat pemimpin. Namanya Ibnu Ziyad, menggiring tentara. Dan mereka adalah termasuk orang-orang yang semula mengundang Imam Husin. Jadi perlu kita mengingat Imam Hussein tapi bukan kita merobek-robek baju dan sebagainya dilarang oleh Rasulullah. Atau ingat menilai Imam Hussein sejarah perjalanan Imam Hussein. Makanya kita untuk menyebutkan beberapa lima tahun yang lalu enam tahun yang lalu kita menyebutkan kisah Imam Hussein versi agar kita bisa ngerti bahwasanya antara sahabat Nabi dan ahli bait Nabi itu adalah kompak. Dia adalah mencintai ahli bait Nabi SAW supaya tidak dipisah-pisah. Kita hadirkan kisah yang sesungguhnya. Maka di situ kita perlu mengenang wafatnya Imam Husin tadi Sore tadi Imam Husin dalam keadaan berpuasa dipanggil leher beliau. Sore tadi. Nah, masih kita menyebut nah, ini kita sekaligus memperingati wafat Imam Husin agar kita tambah cinta. Jangan sampai kita membunuh Imam Husin atau cucu Imam Husin membunuh secara langsung atau secara halus dengan dengan tidak memperhatikan kehidupan mereka dengan tidak memperhatikan urusan mereka atau mohon maaf yang paling penting juga tidak memperhatikan urusan agamanya cucunya Imam Husin itu kan membunuh di akhirat jadi kita harus peduli di sini makna kecintaan kepada ahli bait Nabi ditumbuhkan saat itu. Memang ada dua kutub ekstrim. Bersama wafat Imam Husin ada orang yang bergembira dengan wafatnya Imam Husin Nasibi. Ahli neraka. Ada yang bergem, apa, susah berlebihan sampai robek-robek, melukai dan seterusnya tidak diperkenankan oleh Allah dan Rasulnya. Ahli sunnah wal jamaah setengah, tengah-tengah. Sebut peningkat wafatnya Imam Husin untuk belajar. Jadi itu pendiriannya ada cucu Nabi SAW yang luar biasa. Dan ingat Imam Husin pergi ke Irak, ke Kufah bukan menjadi pangkat. Akan tapi karena kecintaan beliau kepada orang yang mengaku mencintai Imam Husin. Imam Husin tidak ingin meninggalkan Mekah, Madinah, nggak mau berbaiat. Dia disuruh minta baiat untuk Yazid tidak mau, akhirnya pergi ke ke Mekah, menghindar daripada khilaf. Tidak mau khilaf dengan pemerintahan juga pergi ke Mekah. Di Mekah dikirimi surat. Yang mengirim surat adalah orang mengaku cinta Imam Husin. Lembutnya hati beliau. Kekuasaan nggak mau dikasihkan kan sudah. Nggak mau waktu Imam Hasan menyerahkan kekuasaannya antara Muawiyah dan Imam Hasan. Imam Hussein mengatakan tidak. Waktu Muawiyah mengatakan setelah aku nanti aku berikan kepada Imam Hussein Imam Hussein mengatakan tidak. Kekuasaan tidak diambil dengan cara beri-beri begitu. Ada syu, ada syuro di situ. Imam Hussein tidak rindu, tidak tidak Papa tidak bulat buta pangkat. Ditinggalkan Madinah, pergi ke Makkah. Di Makkah ternyata ada surat. Imam Hussein ingin membuktikan saya tidak Muslim bin Akhir disuruh. Ternyata waktu saya tidak Muslim bin Akhir sampai Kufah, benar-benar orang menunggu Imam Muslim begitu banyaknya. Kemudian setelah itu Imam muslim Imam saya tidak Muslim bin Akhir menyuruh utusan untuk beritahu Imam muslim agar segera datang. Rupanya tersitu ada makar dari Ibnu Ziyad sendiri melihat bahwasanya ini Muslim bin Akhir saja dikerumuni oleh orang seperti ini maka diancam satu persatu, diprovokasi. Sehingga orang pada ketakutan minggir satu demi satu sampai satu sampai saya tidak Muslim bin Akil sendirian di bawah istananya Ibnu Ziyad. Sendirian nggak ada yang menemani. Sementara putusannya saya tidak Muslim bin Akil sudah berang, berangkat memanggil Imam Muslim dulu, tidak ada telepon, tidak ada telegram, tidak ada. Berangkat, Imam Muslim berangkat. Sayyidina Muslim bin Akil di hari takwiyah sebelum sebelum bulan haji dinaikkan ke atas loteng, ditangkap dan dijatuhkan dalam keadaan hidup-hidup meninggal saat itu mati syahid Sayyidina Muslim bin Akil yang mengaku cinta kepada Imam Hussein ternyata setelah itu berkita. Giliran Imam Hussein datang, ternyata apalagi Ibnu Ziyad disiapkan musuh-musuh, ah, disiapkan pasukan untuk menghentikan Imam Hussein dan di situ Imam Hussein akan ditangkap sampai terjadilah peperangan. Nah, mengingat kisah ini untuk menambahkan kecintaan. Tapi ingat jangan masuk fitnah yang membunuh Imam Hussein bukan sahabat Nabi SAW. Yang membunuh Imam Hussein adalah orang fasik. Syambar Ibn Ibn Ibn Dan tidak semuanya sebenarnya tidak mau membunuh Imam Husain. Sampai Imam Husin dalam keadaan kayak apapun waktu itu sudah luka tangannya ini, nggak ada yang berani membunuh. Ada Syamar sang terkutuk, Syamar ibn Jausan mengutuk, bunuh penggal lehernya, penggal lehernya. Nggak ada yang berani, karena ngerti ini siapa, cucunya Rasul, selesai. cuma karena ketentaraan itu takut pada atasan, menikun. bunuh. Nggak ada berani. Aku dipegal sendiri oleh Syamar ibn Jausan, terkutuklah. Dan nggak tahu rasanya kayak apa sekarang siksanya di di alam barzah sana. Jadi mengingat wafatnya Imam Husin itu bukan kita untuk membuka emosi lalu merobek-robek penyambung dan mukul lalu membenci sahabat Nabi enggak tidak ada hubungannya dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Imam Husin adalah Imam Husin bahkan yang diberikan Imam Husin adalah ada sahabat Nabi bahkan kalau kita ingat cerita waktu Imam Husin menyusun barisan anak-anak dari sahabat Nabi ditaruh di belakang lalu bertanya Imam Husin kenapa barisannya semacam ini seperti kebiasaan bahwasanya ahli bait Nabi Muhammad harus paling depan karena urusannya urusan urusan kematian karena ini untuk membela ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, anak sahabat marah, ya Imam Husain mengangkat suara, "Wahai Imam Husain, untuk kali ini aku minta jangan engkau yang di depan, bukan jangan, jangan barisan ahli bait yang di depan, tapi kami anak-anak sahabat Nabi yang ada di depan." Lu kenapa? Karena mereka adalah orang yang mencari ahli bait Nabi. Kalau ternyata mereka sudah membunuh kalian semua para ahli bait, mereka akan berhenti dan kami akan ditinggalkan hidup. Kami tidak akan mau hidup sementara engkau mati. Biar kami di depan. Jadi anak-anak sahabat pengen di depan. Sebab apa? Beliau mereka pengen mati bersama ahli bait Nabi SAW. Tidak mau barisannya ahli bait di depan. Sebab orang-orang fasik itu membunuh ahli bait kalau selesai selesai. Ini itu bukan ahli bait sudah hidup lagi. Para sahabat anak sahabat Nabi nggak mau hidup dalam keadaan ahli bait sudah wafat. Nah, ini ini baca kisah ini. Bagaimana hubungan baik antara sahabat Nabi dan anak-anak sahabat Nabi? Ini adalah kedekatan dengan ahli bait Nabi SAW. Nah, boleh kita mengingati Bapak Timur Hussein, tolong akan Nabi harus diterjemahkan dengan makna yang benar, bukan seperti sebagian orang untuk membuka emosi, ternyata untuk membenci ahli sunnah wal jamaah. Bukan, tidak ada hubungan dengan ahli Sunnah wal jamaah. Memang ini ada urusannya Yazid dan sebagainya. Tidak bisa mewakili ahli sunnah. Raja-raja, di mana-mana raja-raja. Tidak selalu dikatakan kejahatan seorang raja adalah kejahatan ulama. Nggak bisa. Misalnya kejahatan bupati apa presiden hari ini nggak bisa dinisbatkan kepada para ulama yang ada di sini nggak bisa. Ini adalah presiden punya kekuatan, punya kekuasaan. Tolong hati-hati. Khusus bersama wafatnya Imam Husin ini ada provokasi untuk menfitnah seolah-olah mencintai Imam Husin akan tapi sebetulnya kita ingin diajak jauh daripada Rasulullah SAW dengan membenci sahabat Nabi SAW Di sana ada juga sekelompok orang yang menyeru cinta sahabat Nabi tapi benci ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menyebut Imam Husain sampai mengatakan Imam Husain maksiat. Allah bunuh diri katanya. Oke, oke. Berarti Nabi Muhammad salah dalam hadis sahih. Sayyidu sababi ahli jannati. Penggula ahli surga ini Rasulullah salah berarti menyebut hadis sahih. Nabi Muhammad menyebut ini adalah penggulu, penggulu ahli surga. Lalu kok mati bunuh diri? Mati bunuh neraka. Ini ada sampai derajat dan hari ini ada. Tidak simpati di saat mendengar kisah Imam Muslim. Kita boleh menangis, tapi jangan robek-robek. Nah, ini kita manhaj di sunnati wal jamaati. Adapun yang disampaikan Imam Hadat maknanya adalah agar kita belajar. Jangan sampai kita termasuk orang yang memusuhi dari ahli bait Nabi SAW. Termasuk jangan sampai kita kita fitnah orang yang tiba-tiba membenci sahabat Nabi SAW. Sehingga dengan dengan bapak Imam Muslim yang selamat-selamat sehingga bersama wafatnya orang besar yang sesat-sesat. Bersama wafatnya Rasulullah, ahli iman akan teruji. Tapi orang munafik yang kolibwa lagi baik. Mundur, murtad bersama Nabi Adam. Bersama orang besar lagi Imam Ali, bersama wafatnya Imam Ali. Ya. Dan kalau orang besar meninggal sebelum Imam Husin, ada orang besar meninggal sebelum Imam Husin. Ada orang lebih besar dari Imam Husin meninggal dibunuh. Siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Dibunuh. Lebih besar dari Imam Hussein. Sebelum Imam Ali ada Imam Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Umar dipenggal lehernya. Siapa yang menjaga Sayyidina Uthman bin Affan? Hubungan baik antara sahabatnya dengan Ali bait. Sayyidina Hasan dan Hussein disuruh Imam Ali menjaga, jaga Uthman bin Affan ini, khalifah ini karena ada orang-orang tidak baik. Sayyidina Hasan dan Hussein ada di depan pintu rumahnya Imam Sayyidina Uthman bin Affan. Penjahat yang lewat belakang dan memenggal kepala Sayyidina Uthman bin Affan. Sebelumnya ada orang besar Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh juga. Jadi ini, ini. Kadang-kadang untuk memanfaatkan kisah Sayyidina Abu Husain digunakan untuk mem memacu emosi sehingga muncul satu kelompok-kelompok yang tiba-tiba benci sahabat Nabi. Jangan sampai lidah kita menjadi sahabat Nabi SAW. Dan jangan sampai kita benci kepada ahli bait sampai Imam Husain dikatakan kita menemukan sampai stop lagi. Ada yang dicoba mencapai. Imam Husain adalah maksiat. Sudah tahu dia kalau cuma sedikit, bagaimana berani dengan ribuan orang itu dan sebagainya. Dia tahu kisahnya bagaimana. Kisahnya doa Imam Husain bukan mau di kirim kepada Yazid bukan suruh bayat aja tidak sengaja dibohongi dan macam ceritanya itu ada tiga pilihan yang di ini kisah dengar nanti kisah Imam Muslim ya, karena sudah kelewat janjinya sampai jam saya mohon maaf dan ya, Bismillah cukup Insya Allah ketemu lagi Insya Allah pada kesempatan yang berbeda Insya Allah kita tutup dengan doa nanti fatihahnya diakhiri dengan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah